Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaik buat Anda. Saya Wirifal kembali hadir untuk Anda hari ini untuk kajian kitab Riyadhus solihin karya Asyik Imam An-Nawawi bersama narasumber Bapak Dr. K. Haji Syamsul Ma'arif MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Anda ya? Alhamdulillah baik Mas Obi. Tetap sehat dong ya? Iya Alhamdulillah. Walaupun sibuknya luar biasa ya seharian penuh ini ya? Ya biasalah. <laughs> ya, uh, kita masih lanjutkan bahasan kita tentang uh, eh, mujahada. Mujahada. Mm -hmm, masih, masih. Masih ya, masih. Ya? Masih. Ya? Masih ya. Hadis keberapa sekarang ya kalau gitu? Hadis ke 13 sampai 14 ini. 13 sampai 14 ya. Mm -hmm. Baiklah sahabat, uh, saya berharap Anda mungkin jadikan ini sebagai catatan uh, penting buat uh, pelajaran hadis Anda misalnya atau paling tidak uh, mengkaji uh, kitab Riyadhus Shalihin gitu ya. Mm -hmm. Dan kemudian ada poin-poin penting yang kalau orang bilang jadi entry point buat nilai baik ke depan lah gitu ya karena ada banyak ke rambu-rambu, ada banyak motivasi, ada banyak inspirasi dan ada banyak juga pengetahuan agama di dalamnya. Nah, Anda bisa bergabung di acara ini nantinya pada telepon 8291710 untuk ke FM Jakarta dan uh, juga silakan Uh, bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS di 0817-195-955. Kami ingin sampaikan juga selamat sore bagi Anda yang mendengarkan acara ini Cahaya Sore Rasa FM Jakarta melalui uh, AM 792 kHz Suara Asyafi'iyah, Radio Suara Asyafi'iyah Jakarta ya. Eh, selamat sore sahabat Asyafi'iyah di seantero Jabodetabek yang mendengarkan AM 792 kHz suara uh, eh, Asyafiyah Jakarta. Kemudian acara ini juga dirilai langsung oleh 89,5 SPAFM Radio Suara Pulau Air Sukabumi Jawa Barat. Selamat sore bagi Anda sahabat uh, eh, SPAFM ya yang mendengarkan uh, eh, Rasa FM Jakarta sore hari ini dan teman-teman uh, dari community radio bahkan uh, radio partner dengan Rasa FM Jakarta di berbagai penjuru dunia Anda bisa dengarkan melalui uh, eh, www.rasfmjakarta.com live streaming hari ini ya. Baiklah, kita akan mulai uh, bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin mengenai bab uh, mujahadah. Silakan Pak Kiai prolog dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para pendengar FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga pendengar suara Syafi'iyah, suara Pulau Air juga ya. Dan suara Pulau Air yang dimuliakan Allah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin masih berkenaan dengan mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Dari Abi Abdullah kadang-kadang dia disebut dengan nama Abdurrahman Thauban. Thauban ya. Eh? Beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahaya budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala dia berkata sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Alaika bikathratis sujudi fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa khutta anka biha khati'atun kata Nabi alaika bikasratis sujudi hendaklah kamu sekalian atas kamu sekalian dengan memperbanyak melakukan sujud. Sujud. Alaika bikasratis sujud ya kamu sekalian perbanyak sujud. Hmm. Kenapa? Fa innaka sesungguhnya engkau lantas judalillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Jika kamu sujud satu kali saja, tapi karena Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengangkat ya mengangkat satu derajat kedudukan maksudnya. Wa angka biha dan kesalahan orang yang melakukan sujud tadi dengan sekali sujud saja akan dihapuskan. Jadi kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sekali sujud apalagi kalau dilakukan berulang-ulang. Ya. Nah, lalu hadis ini dilanjutkan hadis yang nomor selanjutnya An Abi Sofwan Abdullah bin Busrin Al Aslami radhiyallahu anhu dari Abi Sofyan Abdullah bin Busr. Kala dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi kata Nabi, khairun nasi sebaik-baik manusia itu siapa? Man seseorang tola umuruhu yang panjang umurnya tapi juga wahasuna amaluhu yang baik ah, amalnya. Kalau begitu mafhum kholafahnya, faham kembalikannya, sejelek-jelek <laughs> manusia itu ya orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Amalnya. Jadi atau panjang angalnya. <laughs> jadi begini ada ada orang yang memang umurnya nggak panjang. Iya. Yeah. Umurnya nggak begitu banyak. Tetapi kalau amalnya itu banyak itu eh, termasuk kita ini diberikan kebaikan. Kan kita kadang-kadang berdoa ya Allah, hmm. mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Atau katakanlah kalau kita ini melakukan silaturahmi kan, salah satu manfaatnya adalah kita akan dipanjangkan umurnya. Itu bisa jadi betul-betul umur kita ditambah oleh Allah, ya kan? Tetapi bisa jadi yeah. umur kita masih tetap Hmm. Tetapi yang diperbanyak oleh Allah adalah amalia ibadah kita. Hmm. Jadi walaupun kita ini punya umur katakanlah 50 tahun atau 40 tahun, tetapi seakan-akan kita bisa melakukan sebanding dengan umur orang yang punya umur 40 yeah. atau 50 atau 60 tahun. Itu kan luar biasa. Jadi orang bisa diukur kebaikannya itu dengan etos kerjanya. Ya, amalnya. Ya, amalnya. Tentu dengan kesungguhan. Makanya kemarin sudah kita singgung sedikit bahwa dalam teori hukum yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu itu hmm. bahwa al ajru ala qadril masyakkah. Hmm. Pahala itu dilihat atau diukur dari tingkat kepayahan. Semakin kita ini payah artinya sungguh-sungguh betul. Ya. ya semakin kita akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala, mendapatkan upah dari Allah semakin banyak. Hmm. Tetapi kalau kita ini senangnya nganggur, enak-enak. Masa orang pengangguran <laughs> dapat gaji banyak. Hmm, gak mungkin ya? Ya, ya nggak mungkin lah. Itu kalau dalam teori tasawuf hanya tulul amal. Tulul amal ya. Panjang angan-angan itu. Iya, iya. Biasanya orang yang kena penyakit tulul amal ini akan mudah melakukan sesuatu yang sifatnya spekulatif, main untung-untungan. Hmm. Itu nggak menandakan kesungguhan seseorang. Hmm. Dan itu kayaknya Mas Obi sudah mewabah di ya. kalangan masyarakat Indonesia. Yeah. Itu seneng kalau diiming-imingi sesuatu Cepat, ya. dengan ya. uh, upah yang besar. Yeah. Atau dengan balasan yang besar. Padahal nggak kerja. Katakanlah begini, misalnya di HP kita hmm. suka ada tawaran yang menggiurkan. Tolong SMS. Hanya seribu atau dua ribu dapat mobil ya dari mana tuh mobil itu <laughs> enak aja gitu kan hmm. kita diiming-imingi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu dalam sebuah sistem yang baik hmm. itu membaca mentalitas bangsa Indonesia hmm. salah satu mentalitas yang sudah memasyarakat di kalangan kita ini adalah bahwa kita ini punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang sebanyak spekulasi. Yeah. Jadi sedikit kerja bagaimana mendapatkan sesuatu yang banyak, upah hmm. yang banyak. Hmm. Sedikit modal mendapatkan untung yang gede. Hmm. Nah, ini tahu, mereka tahu memanfaatkan jaringan yang besar sehingga yeah. eh, tidak sedikit eh, masuk ke dalam HP kita SMS itu tawaran tawaran-tawaran yang menggiurkan. Saya kira ini harus direspon <laughs> oleh para tokoh, mm -hmm. terutama tokoh bangsa lah. Yeah, yeah. Jangan dirusak masyarakat kita ini dengan iming-iming, mm. ya kan? Sedikit-sedikit hadiah, sedikit-sedikit hadiah besar melalui SMS 1000, 2000, 3000, 4000 yeah. dapat mobil, hmm. dapat tetek menge ini ya Allah <laughs> itu merusak mental bangsa Indonesia. Yeah, yeah. Nah, itu tidak ada kesungguhan dalam berbuat. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita ya. siapa yang ya. betul-betul serius dalam beribadah, hmm. beramal soleh Allah akan memberikan balasan ya. luar biasa derajatnya diangkat oleh Allah juga kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita uh, kembali kepada hadis yang pertama tadi berarti hmm. uh, hadis pertama itu lebih merujuk pada uh, sujud ya. Iya, itu salah satunya saja mewakili dari sekian hmm. keseriusan hmm. beribadah itu hmm. kan hmm. karena barometer seseorang di dalam beribadah biasanya hmm. dalam wujud ke konkret itu melakukan ibadah sholat kita. Yeah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kita pahami secara luas hmm. bisa jadi tidak hanya sekedar hmm. masalah sujud kepada Allah tetapi hmm. amalia yang lain itu harus ada kesungguhan. Amalia yang baik tentu saja. Ya. Tentu yang baik. Ya, jangan ya. jangan Nanti derajatnya sama uh, uh, derajat yang disampaikan tadi mungkin dari dari hadis tadi kan uh, Allah akan mengangkat derajat uh, dan dan satu derajat lah katakan. Iya banyak eh, di dalam Al-Qur'an digambarkan misalnya ada keseriusan seseorang hmm. yang bekerja untuk hmm. untuk ya beramal ya. Hmm. Bekerja beramal untuk kepentingan keluarga, hmm. untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan hmm. ya orang yang ada di bawah tanggung jawab dia. Yeah. Itu Ya Allah, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa ya derajatnya akan dinaikkan, hmm. dosanya akan diampuni, dan banyak hal diberikan nilai-nilai positif ya. oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ini Uh, kalau kita uh, mendalami hadis ini tidak sekedar pada konteks uh, tentang sujud saja. Iya, termasuk dalam kita hmm. mencari nafkah untuk kepentingan keluarga kita. Hmm. Bekerja itu kan uh, sesungguhnya kalau kita hmm. niati secara tulus. Hmm tidak hanya sekedar ibadah makhluk tetapi kerja-kerja hmm. untuk kepentingan keluarga hmm. membangun kehidupan keluarga itu bagian daripada membangun sebuah masyarakat secara besar yeah. ya termasuk ajaran agama yang yeah. yang positif jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah sudah menandaskan itu ya bagaimana sebetulnya kita jangan sampai terjebak pada uh, tulul amal misalnya tetapi atau pa panjang umurnya tapi jelek <laughs> amalnya kan iya gitu ya. iya ya panjang umurnya tapi eh. sementara uh, sedikit uh, amal pekerja baiknya. amal baik tersebut ah, iya. ya baiklah sahabat Rasafam uh, Anda bisa bergabung di acara ini silakan Anda bisa bertanya langsung dengan uh, Kiai Haji Dr. Syamsul Ma'arif MA ada dua hadis yang disampaikan tadi dari kitab uh, hadis uh, eh, Riyadus Salihin uh, masih dalam bab mujahadah dan mungkin ada konteks uh, yang secara spesifik yang Anda bisa lontarkan juga untuk bertanya kepada Pak Kiai. Silakan di 8291710 atau juga jalur SMS 0817195955. Sudah ada telepon yang masuk, silakan Anda bisa bergabung sekarang juga. Ros FM. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa sore Bapak? Pak Inin. Bapak? Pak Inem. Pak Inem. Iya. Bukan Pak Rinem ya. <laughs> Kalau Rinem saya ya. Rinem ya. lagi nih. Inen, Inen. Pak Imen, di mana Pak Imen? Inen, Inen. Oh, Inen. Di mana iya. nih? Uh, tinggal di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Silakan Pak Inen. Uh, eh, kalau uh, mau tanya keluar dari konteks ini. Silakan Pak, silakan. Nah, jadi uh, kita, uh, saya punya anak. Mm -hmm. ya, keinginan saya anak tersebut uh, eh, dipesantrenkan gitu kemauan hmm. orang tua lah hmm. Hmm, hmm, hmm. hmm. terus uh, kemauan anak ini eh, nggak uh, mau gitu mintanya hmm. di sekolah di dekat rumah MTS atau apalah gitu hmm. iya Uh, kalau memaksa atau oh, gimana ya? <laughs> Bagaimana gitu ya kalau iya. dipaksa iya. gitu ya? Iya. Baik, baik, baik. Pak Inan itu aja. Iya. Baik, terima kasih Pak Inan ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Baiknya di pasar minggu. Yang lain 8291710. Oh ya, SMS segera juga di 0817195955. 0817195955. Telepon Anda lagi dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan siapa sore Bapak? Pak Sugi. Pak Sugi? Iya. Apa kabar Pak Sugi? Alhamdulillah. Sehat di jalan ya Anda ya sekarang iya, ya? Betul, betul, di mana ya. nih posisinya? Di daerah Cempaka. Oh, Cempaka putih. Putih. Oh, iya, Macet ya. Ya, alhamdulillah. Kasugi <laughs> silakan Kasugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin bertanya, Pak. Mm -mm. Uh, kan kita harus berusaha ya. Yeah. Ya. Mm -mm. Uh, eh, tentunya kadang-kadang segala sesuatu harus dengan ilmunya ya Pak. Betul. Hmm. Harus dengan ilmunya dan mm -mm. tentunya amalan pun harus dengan ilmunya hmm. supaya tidak sia-sia. Hmm. Nah, hmm, hmm, hmm. ini saya hadapin sekarang kadang-kadang kalau saya menghadapi suatu ya istilahnya sakit atau apa, kadang-kadang eh, jiwa itu kayak tidak menerima <laughs> gitu. <laughs> tidak, tidak menerima datangnya sakit ya. was was. mati paranoid lah gitu. Ah, ah. was was was ya. Gimana cara menghadapi supaya ah, ya. hal itu tidak terjadi. Ini masalah Karena jiwa nih. Beberapa kali ngalamin masalah ini misalnya. Eh. 10 tahun yang lalu hmm. pernah terjadi tapi saya ikhlaskan. Hmm. Sekarang yang saya hadapi <laughs> seperti ini mas. Gitu. <laughs> lagi. Baik, mudah-mudahan nanti tetap sabar ya Pak ya. Ya, yang akhirnya mm uh, kekerjaan terganggu karena wah kalau sakit saya mati, <laughs> kalau sakit saya mati. Iya iya, iya, iya, iya. Jadi akhirnya nggak tenang. Iya, iya, ya. tidak tenang jiwa ya. Iya, iya. Baik Pak Sugi, terima kasih ya. Iya, iya, hmm, iya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi hati-hati, tenang jiwa Anda ya di jalan sekarang masalahnya ya. Hmm. Tidak tenang, was-was juga nantinya. <laughs> Baik Pak Syamsul, tadi sudah ada um, penelpon kita ya dari uh, yang ada di jalan tadi ya hmm. dua orang ya. hmm. ya bapak uh, Inen ya bapak Inen hmm. di pasar hmm, Minggu ya. hmm. ya tentang uh, yang lain yang berbeda sebetulnya dari apa yang disampaikan tadi. Silakan Pak. Iya. Jadi kita ketika kita punya keinginan katakanlah ingin menyekolahkan atau mempesantrenkan anak, ya harus kita tanya dulu kemauan seorang anak. Uh -huh. Jadi nggak boleh namanya paksaan-paksaan nggak boleh. Gitu ya. Iya. Asal itu masih yang apa keinginan sang anak itu masih dianggap positif selagi positif kita dukung. Kecuali kalau e, si anak itu mau melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya. Nah, baru kita harus stop itu. Tetapi selagi itu positif, ya kemana saja kita turuti saja. Kalau belum mau ke pesantren jangan dipaksakan. Bisa jadi kita bawa ke pesantren yang nganter belum belum pulang, pulang dia pulang dulu. <laughs> Karena bukan keinginan dia. Jadi pesantren itu nggak usah dipaksakan lah. Alhamdulillah kalau masih punya keinginan sekolah di rumah sanawiyah aliyah ya kita dukung. Kalau bisa ya sekarang juga banyak pengajian-pengajian misalnya di masjid, di tempat para kiai, para ulama di Jakarta. Ada kajian-kajian kitab kuning kita dorong untuk ikut serta mengaji kitab kuning tersebut. Saya kira kalau ada keseriusan, ada mujahadah gitu kan. Eh, dalam menuntut ilmu eh, sekalipun tidak di pesantren eh, punya kualitas yang baik iya. tidak kalah dengan ya, anak-anak ya, anak yang ini mujahadah juga sih orang tuanya nih mestinya gitu iya gitu ya. <laughs> jadi bagaimana kemauan anak itu kita hmm. arahkan secara baik ya nah. kalau Pak Sugi tadi eh, mengenai eh, agak was-was dia dan bagaimana ilmunya nih supaya dia bisa tenang gitu oke okay. iya itu karena memang itu bagian daripada penyakit hati gitu kan hmm. penyakit e, diri yang ada di dalam diri kita hmm. kita kadang-kadang apa ya e, itu yang saya sebut sebetulnya ada urutan-urutan orang kenapa ke tulul amal itu itu kan awalnya dia terkena namanya namanya apa ya dalam bahasa hadis itu wah penyakit wahan wahan ya wahan itu Sahabat bertanya, "Wamal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu yang disebut dengan penyakit wahan ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Jadi karena kita ini mencintai dunia. Jadi hidup ini kekayaan kita jadikan sebagai sebuah tujuan, bukan sebagai sebuah sarana. Demikian pula ya kekayaan uang, harta benda dijadikan sebagai sebuah tujuan, akhirnya dampak Orang yang seperti itu akan benci dengan kematian. Karena kita ini benci dengan yang namanya mati, apa saja yang penyebab ya, yang menjadikan kita ini bisa meninggal dunia, ya merasa ketakutan, sakit sedikit aja udah takut itu. Seakan-akan bagaimana nanti kalau kita ini meninggal dunia, itu kan, baru kena sakit. Oleh yeah. karena itu harus pikiran kita harus dirubah bahwa kekayaan itu bukan semata-mata kita jadikan tujuan tetapi hanya sekedar sarana. Ya. Sehingga ketika tidak mendapatkan ya nggak apa-apa. Hmm. Ingatlah bahwa kehidupan ini tidak hanya sekedar yang ada di dunia sekarang ini tapi ada kehidupan yang lain nanti. Dan itu banyak ya hubud dunia, wa karahiyatul maut Penyakit ya. masyarakat kita, masyarakat modern, masyarakat perkotaan. Hmm. Mungkin ustadznya, kiainya, hmm. gurunya juga hmm. sudah mulai. Ya. Kenapa? Saya sering katakan bahwa kadang-kadang tokoh agama itu sekarang basirohnya itu sudah hmm. mulai tertutup dengan bisyarah. <laughs> Yeah. Jadi basirohnya tertutup dengan bisyarah. Ya, bisyarah. Ya, bisyarah itu eh, tradisi di kalangan kiai hmm. eh, dapat uang saku gitu ya. Hmm. Ya. Dulu kiai-kiai basirohnya sangat kuat, ya kan? Penglihatan hatinya karena kedekatan dengan Allah. Tapi karena eh, sering dukung mendukung itu dipengaruhi oleh oleh bisyarah, hmm. maka basirohnya lama kelamaan jadi menipis. Menipis. Nah, itu diantaranya. Hmm, jadi yeah. yang terkena eh, penyakit wahan itu tadi sebetulnya tidak hanya orang biasa iya, saja, ya, tapi orang -orang tetapi orang... itu sudah mulai masuk pada hmm, hmm, hmm. tokoh-tokoh mm -hmm. agama, ya. ya kan dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar ingat mengingatkan ya. semua pihak. Ya. Baiklah kembali ya telepon Anda 8291710 dan SMS 0817195955. SMS dulu ini karena hmm, banyak hmm. sekali uh, SMS uh, hmm. Pak Kiai uh, Allah mengangkat derajat seorang itu bentuk konkretnya apa ya dari Bapak Sugeng. Iya, iya. Di Taman Mini itu dulu Pak Kiai. Ya banyak hal yang eh, derajat itu bisa saja kedudukan seseorang. Hmm. Kedudukan seseorang tidak hanya sekedar eh, di mata manusia, tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan derajatnya akan dinaikkan itu tidak hanya sekedar ya di dunia, tetapi di akhirat yang jelas itu. Di akhirat ditempatkan oleh Allah pada kedudukan yang sangat mulia. Hmm. Ya itu yang paling penting, yang paling eh, pasti derajat di akhirat Allah hmm. angkat. Hmm. Tetapi bisa saja derajat-derajat yang di dunia ini Allah juga muliakan. Dalam rezeki barangkali. Iya, ya. bisa rezeki, bisa kedudukan, hmm. bisa jabatan, eh, sesuatu yang dianggap itu eh, sebagai sebuah hal yang yang secara umum menyenangkan, hmm. ya kan? Derajat, jadi, gitu ya. derajat ya. ya, ya ke ya kedudukan gitu ya. hmm. ya. Tetapi kedudukan itu semata-mata di ya kedudukan yang diridhoi oleh Allah. Hmm. Bisa saja orang mendapatkan kedudukan tapi dengan cara-cara nakal misalnya, itu tidak diridhoi oleh Allah. Yeah, yeah. Tetapi kalau kedudukan itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Insyaallah Allah akan memudahkan segala urusan. Biasa dipelihara ya. Iya dipelihara oleh Allah iya. Subhanahu wa taala. Itu yang sulit. hmm. <laughs> Mudah-mudahan kita dapat uh, derajat tadi ya, hmm. kedudukan dari Allah ya. Hmm. Kembali telepon 8291710. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa sore? Dengan Ibu Assalamualaikum uh, dari Ibu Lisa di Bekasi. Silakan Bu Lisa. Ini gimana kalau kita tuh udah taubat tapi masih aja buat padahal kita udah nyesel banget. Hmm, kita buat masih buat aja nih sambel ya, sambel sambal. <laughs> Walaupun jaraknya nggak deket tapi yeah. Iya, melakukan lagi ya. Dosanya itu aja yang dikerjain. Gimana supaya kita bisa lepas dari Gimana supaya lepas kali ya? Mm-mm. Nah, apa? lebih baik lagi hidup ini. Ya, Terima iya, kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi hmm. Ini menyesalnya masih kurang nih kayak. <laughs> Iya. Silakan Oke. Okay. Iya, jadi dalam teori ilmu pertobatan. Ilmu pertobatan. Iya, ya. iya. ada beberapa syarat hmm. yang bisa taubat seseorang itu diterima. Yeah. Yang pertama memang al ikhlas anda dzunub, mencabut dari segala dosa kemaksiatan itu. Yang nomor dua an-nadam, adanya penyesalan. Yang nomor tiga ya ya'uda ilahi fi zamanin mustaqbal. Tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, dosa yang sama pada waktu-waktu yang akan datang. Tetapi kalau masih melakukan hal-hal yang sama, maka tobatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hmm. misalnya seseorang melakukan dosa besar, orang berzina misalnya, tetapi hmm. sudah taubat, e, melakukan lagi ya, tobatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hmm. bagaimana supaya kita ini tidak melakukan lagi? Kita harus ingat, pelajari betul-betul bahaya orang yang melakukan dosa besar bahaya dan nanti hmm. dosa apa yang akan diterima bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Misalnya mencuri, mabok, ya kan teler, merusak akalnya sendiri. Hmm. hmm. Itu kan bagian daripada dosa-dosa besar. Yeah. Oleh karena itu seseorang harus memahami betul, diingat, ya kan? Tadi dikaitkan dengan kehidupan bahwa orang itu tidak hanya sekedar hidup di sini aja ini hmm. di alam dunia, di Jakarta aja, tetapi ada kehidupan yang lain. Mm -hmm. Ya, itu yang lebih penting ya, untuk diperhatikan. Ini tekanannya mungkin di ala udah alaihi fi zamanil mustaqbal iya, ya, ya untuk jadi Ibu itu Lisa tadi ya. Ibu Lisa tadi hmm. di situ barangkali agak iya, kurang kuat ya. Iya, kalau tidak berupaya untuk memelihara hmm. supaya tidak melakukan perbuatan yang sama lalu tahu-tahu kok dilakukan lagi dilakukan lagi banyak itu tidak diterima oleh Allah karena ya. itu persyaratan jadi harus bersungguh-sungguh mujahadah juga nih iya <laughs> harus sungguh-sungguh jadi mujahadah itu bisa aspeknya orang itu mengerjakan sesuatu, mm -hmm. bisa aspeknya itu bisa menahan sesuatu mm -hmm. untuk ditinggalkan karena itu sebuah larangan. Mm -hmm. Harus dengan sungguh-sungguh. <laughs> Iya. Iya, yeah. Ya. Baiklah Ibu, uh, mudah-mudahan saja terjawabnya harus dengan sungguh-sungguh oh, itu yeah. ya. itu kampanye Pak Kiai ya. yeah. <laughs> Bukan yang lain-lain maksudnya ya. yeah, iya. harus dengan sungguh-sungguh. Harus sungguh iya. ya. <laughs> Baik, kemudian ada uh, telepon lagi dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa sore Bapak? Dengan Pak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana nih Anda? Sedang perjalanan. Ah, iya, silakan Pak Abdurrahman. Iya, Pak Kiai Samsul. Iya, bukan Kiai ini. hendak kawin lagi itu bagian dari dosa nggak Pak Kiai? <laughs> Iya, iya. Begitu ya? Iya, makasih. Ya, makasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMS kemudian uh, dari Bapak Syamsuddin di Jalan Tambak Manggarai ya. Pak Kiai saya mau tanya bagaimana kalau saya terlalu keras mendidik anak kalau disuruh ngaji sampai saya kurung di kamar mandi kalau dia tidak mau mengaji. Iya. <laughs> iya. Iya ya, memang ini eh, kadang-kadang eh, kita perlu memberi me, apa memberikan sesuatu yang bisa membuat seseorang atau anak katakanlah ya eh, katakanlah sebagai sebuah takzir hmm. namanya takzir dalam bahasa pesantren itu gitu kan. ya. <laughs> takzir itu penting tetapi jangan sampai dengan takzir itu eh apa anak itu menjadi ketakutan juga. Hmm. Harus dipertimbangkan takzir itu yang yang wajar-wajar saja lah. Yeah, yeah. Ketika misalnya memberikan selentikan, hmm. memberikan ya mungkin ya kalau dulu pakai apa itu peng, pakai apa ya kalau rotan <laughs> ya jangan rotan lah apa gitu di uh, pukul tangannya yeah, gitu yeah. ya iya, itu takzir aja tapi jangan sampai membuat luka atau membuat tambah takut hmm, seorang hmm. ini yang menjadi masalah memang ada metode-metode yang dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu hmm. uh, lalu dikritisi oleh pemikir sekarang hmm. padahal ya mungkin masih bisa dipertahankan ya. praktek iya. Praktek-praktek metode ulama-ulama terdahulu ketika bersungguh-sungguh memberikan apa dorongan kepada anak-anaknya, murid-muridnya untuk yeah. melakukan sesuatu yeah. de dengan sungguh-sungguh sehingga kadang-kadang ada takziran-takziran tertentu. Hmm. Tapi kadang-kadang orang sekarang main kritik aja yeah, gitu. Yeah. Ini perlu didiskusikan ya yeah. kan. Tapi mungkin yeah. lihat-lihat kasusnya juga Pak Betul ya. betul. Kan, anak itu berbeda-beda gitu kan. Mm -hmm. Artinya ada yang nakal sekali yang tidak gitu ya. Hmm. Baiklah uh, mengenai tadi uh, kalau uh, keputusan kawin lagi gimana? Eh? Ya ini kayaknya Mas Khalil yang nanya. <laughs> Iya. Iya Mas Khalil itu kiai dia itu. Iya. Dia suaranya saya kenal Bisa baik. dikenal gitu, ya. Iya. <laughs> dia mungkin mau kawin lagi iya, gitu murah-murah iya. ya. <laughs> ya. Baiklah eh, nanti didiskusikan di bawah aja itu ya. <laughs> Telepon Anda lagi 829 1710 829 1710. 8291710. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa sore? Dengan Ibu Alia. Ibu Alia di mana nih? Pisangan. Pisangan. Silakan Bu Ali ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini saya mau nanya Pak puasa nggak apa-apa kan ya? Ya huh? silakan silakan Bu. Uh, gini ya Pak, yeah, kan yeah. Iya. Uh, saya udah ngelakuin puasa Senin Kamis mm -hmm. setiap uh, pokoknya kalau kita nggak saya head puasa Senin Kamis, tapi kan ada bilang orang tua tuh pernah bilang coba kamu puasa untuk lahir anak kamu. Hmm hmm. atau lahir suami kamu hari lahirnya gitu hmm. maksud saya Pak Ustadz terus apakah itu boleh hmm. saya puasa di hari lahir anak atau hari lahir suami atau hmm. hari lahir saya sendiri gitu hmm. ya Pak hmm. Ustadz sedangkan itu tuh kalau saya lakukan saya hanya dapat dalam seminggu satu hari yang nggak puasa hmm. jadi hari minggu doang jadi setiap harinya itu saya selalu puasa kecuali hari minggu karena anak dan suami memang semua lahir ada di hari-hari yang saya sebutin tadi <laughs> cuma hari Minggu doang yang Karena harinya ya, iya. iya. iya. Uh, saya minta tolong jawabannya. Baik, terima iya, kasih ya. Bu Alia. Makasih ya Pak Ustad iya, iya, iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke silahkan silakan Anda jawab dulu mengenai pertanyaan dari uh, Ibu Alia di Pisangan tadi. Puasa, e, kalau bisa puasa hari lahir anak atau hari lahir suami sementara uh, anak-anaknya ada yang lahir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, <laughs> Jumat kecuali hari Minggu. Kalau memang mau ya enggak apa-apa. Jadi mulia gitu kan. Nabi juga kenapa Nabi itu puasa Senin itu kan dalam salah satu hadis itu ceritakan karena memang hari Senin itu hari kelahirannya. Hmm. Ini disitulah justru Nabi eh, tapi, melakukan sunnah ya. Iya sunnah, sunnah ya. dianjurkan itu kan, hmm. kan memperingati kelahiran <laughs> gitu kan. Ke banyak orang misalnya mengadakan milad, hmm. mengadakan maulid, hmm. mengadakan ulang tahun hmm. gitu kan dengan pesta-pesta yang kadang-kadang uh, abang hambur-hamburkan harta hmm. kekayaan, hmm. tetapi akan lebih baik kalau memang kita ini mengambil ya. momen-momen ya. tertentu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa tadi. Kalau memang hmm. mampu bagian daripada riyadhah tidak mengapa. Itu baik menurut ajaran agama. Hmm. Karena Nabi sendiri juga puasa hari Senin karena itu hmm. dalam hari Senin itu salah satunya adalah hari ya alasannya adalah kelahiran Nabi itu sendiri. Maka melakukan milad dengan eh, puasa. Yeah. Jadi nggak apa-apa kalau memang eh, mampu gitu ya. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Yeah. Nah, memang kita perlu riyadhah khusus gitu ya. ya. Para ulama-ulama terdahulu itu begitu Mas Abi. Tidak hmm. hanya puasa hanya untuk dirinya sendiri, tapi kadang-kadang mewasani santrinya. Hmm. Ya kan? Saya mendengar misalnya seorang ulama besar Hashim Ash'ari itu bertahun-tahun puasa hanya untuk santrinya. Sehingga luar biasa begitu selesai santrinya itu jadi ulama-ulama besar juga gitu kan. Ya. Karena memang kiainya juga ikut riyadhah muasani santrinya lah sekarang ini kadang-kadang hmm. kiainya nggak puasa gitu kan ya, ya. <laughs> ya itu bagian daripada riyadhah ya. Ada SMS eh, masukan dari Bapak Rahmat di Pelabuhan 2 Sukabumi ya. Mm -hmm. Pak Rahmat kalau mm -hmm. Anda eh, sebetulnya kita bisa terima tentang apa yang Anda sampaikan tetapi Anda bisa dengarkan secara menyeluruh Ras FM ya. Mm -hmm. Jadi ada ada segmen-segmen khusus yang memang juga membahas mengenai perkembangan umat Islam, politis, eh, internasional mm -hmm. dan bahkan eh, ya, yang terkini ya. Mm -hmm. Termasuk juga fatwa ulama terkini eh, juga ada dan kemudian Kemudian kalau uh, mengenai hal-hal yang terbaru Anda bisa dengarkan pada hari Rabu pagi ya jam 8 pagi di Bincang Pagi Rasa FM Jakarta. Ada kerjasama dengan majalah Al Mujtama dan uh, kemudian juga dengan uh, Surah Islam ya. Mm Jadi pada sore hari ini uh, memang kajian kita kajian kita Riyadhus tuh gitu ya. betul ya. Iya nah, iya iya. Jadi uh, bukan ini tetapi Anda bisa dengarkan menyeluruh di Rasa FM Insyaallah gitu ya. Iya iya. <laughs> Baiklah kembali uh, telepon anda 8291710. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa sore, Bapak? Dengan Andi, Pak. Pak Andi di mana nih? Saya di Ciganjur, Pak. Oh, di Ciganjur. Iya, Pak. Oh, ya, Jakarta Selatan ya. Iya, betul. Silakan Pak Andi. Uh, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau tanya Pak Kiai, mm -hmm. itu bagaimana cara membedakan antara bisikan uh, hati dengan bisikan setan Pak Kiai? Hmm. Masalahnya kadang saya merasa pengen apa eh, dalam hati saya ingin berbuat baik mm -hmm. tapi di bisikan kedua saya berpikir apa berpikir ulang lagi berulang lagi gitu mm -hmm. Iya itu aja Pak Ya. Baik terima kasih Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi terakhir ya telepon Anda ya. Ayo silakan terus. Iya, jadi kadang-kadang kita dalam melakukan sesuatu itu memang apakah kita ini ada keinginan kuat merupakan suara hati nurani, mm -hmm. apakah itu sebagai sebuah bisikan bisikan setan. Jadi, mana Jadi kita kita melihat bahwa keinginan kita itu apa hanya sekedar nafsu saja ya kan? Hmm. Keinginan kita yang dipengaruhi oleh ya katakanlah kesombongan, dipengaruhi oleh sifat-sifat yang buruk. Maka kita di dalam melangkah itu diperintahkan oleh agama untuk selalu meminta petunjuk dari Allah, minta perlindungan. Ketika kita dihadapkan pada pilihan saja, yang mungkin dalam pandangan kita semuanya baik, mm -hmm. tetapi kita masih diperintahkan untuk istikharah misalnya, mm -hmm. minta bahwa itu betul-betul eh, bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Ya. Dan pilihan itu juga tidak hanya sekedar sekali dua kali kita lakukan tapi berulang-ulang. Jangan-jangan apa yang kita dapatkan ini hanya bisikan-bisikan setan, maka berulang-ulang insya Allah kalau sudah ada tanda-tanda petunjuk yang kita yakini bahwa itu dari Allah dan melalui proses katakanlah sholat istiqoroh dan itu dilakukan berulang-ulang, insya Allah itu sebagai sebuah kebenaran yang nyata. Ya. Gitu ya? kalau hanya sekedar ya jangan-jangan eh, pengaruh syahwat, pengaruh keinginan pribadi, kesombongan dan lain sebagainya sekalipun yang dilakukan itu baik bisa jadi itu hanya hanya bisikan setan. Ya, ya makanya kita juga minta perlindungan dari godaan-godaan setan, hmm. gitu kan. Baik. Eh, selamat sore juga bagi uh, sahabat yang mendengarkan di Jawa Barat ya Bapak Mulihun ini uh, Muflihun di Tegal ya hari ini ya sedang hmm. mendengarkan Rasa FM Jakarta Hmm. Uh, pertanyaannya melalui SMS dan ini terakhir ya buat Anda Uh, kalau kita sedang sujud atau sholat terus tiba-tiba handphone bunyi kita sholatnya diterusin atau berhenti pak kiai <laughs> untuk mematikan handphone <laughs> ya beli ba beli baru lem biru aja lempar beli baru ya <laughs> Iya ini menjadi kajian fikih baru <laughs> Pak eh, Ketika saya mengikuti kajian hadis ya Dosen-dosen hadis di di Jogja uh. Setahun yang lalu itu Pak Kiai Profesor Ali Mustafa Yakub uh. adalah imam ya, besar ya Imam Besar Mesir juga hmm. pernah melontarkan itu Bagaimana hmm. ketika misalnya <laughs> seorang imam tahu-tahu kok HP-nya tatu tatu tatu bunyi bunyi lalu lagunya itu teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng nah itu kan bisa ya kan maka kata beliau gitu ya ya boleh aja dimatikan daripada itu mengganggu yang lebih besar tapi memang perlu dibahas misalnya batasan-batasan seseorang yang melakukan gerakan-gerakan besar sampai hmm, tiga, tiga ya, kali, kali dalam sholat gitu itu ya. juga perlu dipertimbangkan. Ya, ya. ya. ya. Baiklah, uh, saya rasa cukup untuk sahabat yang sudah uh, bergabung di acara ini karena waktunya tidak memungkinkan ya. Dan uh, untuk yang SMS juga saya rasa juga sudah cukup. Jadi mohon maaf kalau memang tidak uh, terjawab uh, pertanyaan Anda melalui SMS. Kita akan jumpa kembali pada pekan yang akan datang bersama Bapak Kiai Haji Dr. Asyamsul Ma'arif MA. Ya kalau Anda ingin bertemu dan berjumpa dengan beliau tanggal berapa Pak Kiai? <laughs> Insya Allah tanggal 24, tanggal 24 ya, ya di iya. Masjid Istiqlal ya. Iya itu. Beliau khutbah bukan khutbah Isra Mi'raj acara As, Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj. Ya, hmm. kalau mau ketemu di sana <laughs> gitu ya. Tapi memang saya juga mengajar tadi juga mengajar di Masjid Istiqlal nah. tiap satu bulan sekali kajian nah. tafsir Tafsirul Ahkam, ah. Ra'iul Bayan, fi tafsiri ayatil Quran, ah. karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Ah. Jadi Kapan saya baca bagi? ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Ya. Tiap hari? tidak tiap hari tapi sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Karena itu banyak yang eh, mengisi. Oh, jadwalnya uh, ya. Ah, ah, ah. Oh ya. Uh. Baiklah, uh, closing Pak Kiai, silakan. Ya, uh, satu menit saja karena waktunya tidak mungkin. Iya, mari kita tutup saja ya. <laughs> pengajian ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Trans FM, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Cahaya Sore 95,5 Ras FM Jakarta. Terima kasih atas segala kebersamaan Anda di acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala untuk kita bersama.